Wa in ta'uddu Allah la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung berapa jumlah nikmat Allah, niscaya kalian tidak sanggup untuk menyebutkan jumlahnya. Begitu banyak kalau mau disebut satu persatu nikmat Allah Ta'ala. Padahal semua nikmat dituntut untuk kita bersyukur dengannya. Setiap kenikmatan dituntut untuk kita siap menjawab pertanyaan di hari kiamat. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Summa latus'alunna yauma idin 'anin na'im." Kemudian kalian nanti di hari kiamat pasti akan ditanya tentang kenikmatan. Satu kenikmatan itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana kalau nikmat itu sangat banyak? Apa jawaban kita kepada Allah Rabbul Alamin? Dan di antara nikmat yang sering kali kita lupa padahal ini nikmat terbesar adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul hidayah. Karena dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baiknya kehidupan kita akan semakin barokahnya umur kita. Man amila saliha minkum min dakarin au unsa fahuwa mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibah Barang siapa yang beramal soleh Berilmu, beramal Di atas contoh Rasul Sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas Berjalan di atas hidayah ilmu Baik kaum laki-laki atau kaum wanita Fahuwa mukmin Dialah orang mukmin. Maka Allah katakan bagi orang mukmin ini Fala falanuhyiyannahu hayatan tayyibah pasti kata Allah kalimatnya dengan nun taukid pakai lamu taukid falanuhyiyannahu pasti sungguh kami akan berikan penghidupan kepada dia di dunia hayatan tayyiba kehidupan yang baik semua orang mengharapkan hidupnya baik semua orang berharap dan bercita-cita hidup di dunia ini baik siapapun dia tidak laki, tidak wanita, semuanya, semua pihak yang jadi penguasa, yang jadi rakyat semuanya ingin memiliki kehidupan yang baik. Namun pernyataan pernyataan dan cita-cita itu sudahkah dia wujudkan menjadi orang mukmin? Maka orang mukmin yang dimaksud adalah orang mukmin yang membuktikan imannya dengan jujur. Orang-orang yang membuktikan ucapannya dengan jujur. Karena ada orang yang Allah katakan wa minan nas may yaqulu amanna billah ada sebagian orang mayakulu aman nabilahi wal yomil akhir. Kami beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Wa mahum bimukminin. Ternyata Allah nyatakan dia bukan orang mukmin. Dia berkata kami beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Namun Allah katakan, "Wa mahum bimukminin ya bukan orang mukmin. Boleh kita mengatakan kami beriman, kami beriman. Namun sudahkah pernyataan kita diterima oleh Allah? Oleh karena itu, marilah kita koreksi diri kita masing-masing. Keimanan kita kepada Allah Ah, sudahkah sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah? Sebagaimana kata Imam ash shafii rahimahullah, "Nu'minu bi kitabillah ala muradillah wa nu'minu bi sunnati Rasulillah ala muradi Rasulillah." Kami beriman kepada kitabnya Allah sesuai yang dimaukan oleh Allah. Kami beriman dengan sunnah Rasul sesuai yang dimaukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Koreksi, apakah selama ini iman kita sesuai yang dimaukan oleh Allah? Apakah iman kita sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Rasulullah? Jawab sendiri-sendiri. Pertanyaan ini jawab sendiri-sendiri. Karena kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sendiri-sendiri. Walaqad furada kama khalaqnakum awwala Sungguh kalian akan menghadap kepada kami Allah furada sendiri-sendiri sebagaimana pertama kali kami ciptakan kalian juga sendiri-sendiri. Kalian lahir ke dunia sendiri-sendiri. Nanti menghadap Allah pun furoda mempertanggungjawabkan sendiri sendiri. Ini yang penting. Selamatkan diri kita Barakallahu fik maka iman yang benar yang telah dibuktikan oleh manusia yang pernah hidup di dunia ini dan diakui keimanannya oleh Allah adalah imannya para sahabat pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi para sahabat itu sosok manusia yang pernah menginjak dunia ini. Pernah hidup di muka bumi ini. Dari kalangan manusia seperti kita. Punya mata dua, punya kaki dua, punya tangan dua. Makan, minum, tidur, punya anak, punya istri. Bekerja, hidup, dan akhirnya mati. Sama seperti kita. Namun para sahabat manusia yang dipilih oleh Allah hidup menemani hidup menemani Rasul. Makanya mereka menjadi sosok manusia yang dibimbing imannya oleh Rasul. Jangan tanyakan kalau yang bimbing Rasul. Manusia-manusia ini menjadi manusia yang terbaik Allah akui kebaikan keimanan mereka. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian eh para sahabat karena ayat ini asalnya kepada mereka adalah sebaik-baik apa? umat manusia. Dalam sejarah kehidupan dunia umat yang terbaik adalah umat yang dibimbing oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi salam Maka kita yang hidup pada zaman seperti ini sudah 1440 tahun 1440 tahun kalau ada orang umurnya 1440 tahun, pangling buatan Pak. Hah? Pangling apa manglingi? Lah jamung 1000 tahun, 100 tahun bangun manglingi, dulu ganteng, peot. Dulu giginya utuh, ompong. Dulu gagah, sekarang lembek. Manusia bisa pangling. Demikian pula orang Islam yang hidup pada zaman sekarang bisa jadi akan pangling kepada siapa? Eh? Kepada Islam. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu supaya tidak pangling tidak lupa belajar. Kita kaji apa yang telah datang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Makanya kita diperintahkan untuk beriman seperti imannya para sahabat Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqadih tadau jika kalian beriman jika kalian wahai kaum muslimin beriman bimisli ma amantum bihi seperti apa yang telah diimani oleh kalian para sahabat. Faqadih tadau sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Jadi untuk bisa memperoleh hidayah diperintahkan oleh Allah beriman seperti imannya para sahabat. Tiap harikah kita minta hidayah. Ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim. Berapa kali, Pak? 17 kali yang wajib. Yang sunnah banyak diulang-ulang. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, berikanlah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jejaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ini. Maka masyarakat muslimin pembahasan kita ialah upaya membentengi diri anak dan keluarga dari pemahaman terorisme. Pertanyaannya, Apakah terorisme itu ajaran Islam? Teror itu orang bikin tidak nyaman Membikin suasana orang itu takut Mencekam Pelakunya namanya apa? Teroris Pemahamannya namanya terorisme jadi itu sebuah isme. Ada liberalisme, komunisme, yang semua juga punya pemahaman radikal. Komunis radikal. Karena para jenderal dibunuh, kaum muslimin kiai-kiai dibunuh. Itu juga radikal, tapi anti agama. Ya. Jadi jangan dipahami radikalisme itu hanya dari apa? Yang berbau Islam. Selain Islam juga pelaku radikal. Komunisme, apalagi. Dan sejenisnya. Maka supaya kita mengerti di tubuh umat Islam ada sekelompok yang mereka memang berbau teroris yang dulu disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan khawarij yang dikelari oleh para sahabat khawarij dan khawarij ini Pemahaman yang sangat membahayakan bagi umat Islam karena mereka berbau Islam. Kalau berbau komunis, kapitalis, sosialis itu sih sudah jelas musuh-musuh bukan dari kalangan umat Islam. Ini berbau Islam. Terorisnya pakai cadar. Padahal cadar adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang tercoreng ajarannya siapa? Rasul. Ya apa tidak? Iya, karena yang melakukan teror itu orang yang bercadar. Padahal cadar itu bukan ajaran teroris. Bedakan ajaran Islam. Barakallahu fiik. Maka pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada kisah awal munculnya teroris yaitu seorang yang bernama Dul Khuwaisirah. Masih ingat kisahnya ketika Nabi perang Hunain? Ketika Nabi bagi-bagi harta rampasan perang, tokoh-tokoh yang baru masuk Islam dari kalangan kafir Quraisy yang masih lemah imannya. Maka ketika Nabi punya rampasan perang sangat banyak, tokoh-tokoh ini diberi masing-masing 100 unta. Berapa jumlahnya? 100 unta. Kalau satu unta harganya 20 juta, ya tinggal dikalikan berapa? 100 masing-masing kasih kasih kasih kasih sementara orang-orang ansor yang sudah lama berjuang membela Islam bersama beliau tidak diberi harta rampasan perang. Ah, dari sini kritik. Kritikan pedas Dhul Khuwaisirah. Apa kritikannya? i'dil ya Rasulullah fa innaka lam ta'dil berbuat adil wahai Rasul karena kamu tidak berbuat apa adil masya inilah sifat khawarij mengkrit Siapa yang dikritik? Rasul mengkritik pedas pemimpin karena Rasul sebagai seorang pemimpin. Jadi sifat khawarij mereka lisannya tidak menjaga dari mencela penguasa. Lisannya itu tidak bisa menjaga dari mencela penguasa. Khawarij itu punya sifat kayak gini. Penguasanya kafir. Macam-macam tuduhannya. Akhirnya mereka pun melakukan teror di pasar-pasar, di masjid-masjid dengan alasan tadi penguasanya dolim. Ini adalah keturunan pemikiran yang diadopsi dari pemikirannya siapa? Dul Khuwaisirah. Hakat. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah." Biarkan ya Rasul saya penggal apanya? lehernya. Orang sini siapa tadi? Dul Khaisiro. Nanti jangan. Nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh temannya sendiri. Biarkan. Biarkan. Maka umat Nabi bersabar sebagaimana Nabi Musa disakiti oleh kaumnya Demikian pula Nabi disakiti oleh siapa? Kaumnya. Tapi Nabi sabar. Naam. Qad utiya Musa fasabara. Sungguh Nabi Musa disakiti Fasabara. Dia pun bersabar. Saya juga bersabar. Oh, jiwa pemimpin memang harus apa? Banyak apanya? Sabar, banyak ngomong, Begitulah Rasul. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabat tentang Dul Khuwaisirah tokoh Khawarij ini yang mana Dul Khuwaisirah ini seorang yang Barakallahu fikum memiliki pemikiran Khawarij tadi yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifat-sifatnya. Menyebutkan apa? Sifat-sifatnya dalam hadis Bukhari wa Muslim. Kaumun yaqraun al-Qur'an. Suatu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an. La yujawizu hanajirohum Tidaklah lewat kecuali di kerongkongan saja Kaum yang mereka membaca apa? Al-Quran Tidak lewat kecuali di kerongkongan Suara Kalimat Suara kalamullah namun tidak masuk ke hati. Bacaan tidak sampai masuk ke hati. Berarti khawarij itu baca Quran apa baca koran, Pak? Eh? Nabi mensifati kaum yang baca Quran. Bukan kaum yang bawa baca novel, komik, coping home. Yang dibaca apa? Quran. Berarti hati-hati. Tidak semua orang yang membacakan Quran itu pemahamannya benar. Kata-kata yang sesat juga. Dulu zaman komunis orang PKI itu tidak musola. Baca ayat fawailul lil musallin celaka orang yang Bok, Quran mengatakan wong sing sholat itu pada apa? Celaka. Jadi jangan sholat. Nah. Yang baca siapa ini? Sing baca siapa pak? Orang yang nggak berislam dipotong ayatnya. Dan diteruskan. Padahal ada kelanjutannya enggak? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim Sahut Orang yang sholatnya mereka melalaikan waktu. Sholat maghrib sampai habis waktu maghrib. Sholat asar sampai tenggelamnya mata hari Sholat subuh sampai terbit mata hari naik baru tak bangun. Ini orang-orang yang sholatnya apa? Celaka. Jangan dipotong. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat itu di masjid pada celaka itu. Wah, orang komunis. Orang khawarij juga baca Quran cuman dipotong. Wa malam kum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak pakai hukum Allah berarti apa? Kafir. Wah, mau kafir? akhirnya mengkafirkan penguasa mengkafirkan kaum muslimin hanya sepotong apa tadi ayat maka hati-hati belajar itu benar-benar harus dipilih orang yang manhajnya lurus bukan yang berbau apa tadi ya berbau hawa nafsu anu punya kepentingan dengan ayat tadi dipotong-potong ayatnya. Nauzubillah. Yang kedua, yamrukuna minal Islam. Mereka terlepas dari Islam. Muruqus sahmi minar ramiyah. Seperti busur panah meleset dari buruannya. Mereka lepas dari Islam seperti busur panah melesit dari buruannya. Antum pernah main panah? Panah dilepas saking kencengnya menembus kijang. Tembus. Nah, mereka lepas dari Islam seperti lepasnya busur panah dari apa tadi? Buruannya. Itu sifat yang keberapa? Kedua. Benar-benar mereka merusak Islam. Yang ketiga Nabi ingatkan Yaqtuluna ahlal islami Wayada'una ahlal ausani Mereka memerangi orang Islam Ya Khawarij ini Dul Khuwaisirah itu mereka kaum yang memerangi siapa? Orang Islam sendiri dan membiarkan penyembah berhala. Hadis Bukhari nomor 3166 juga nomor 6995. Hadis Muslim nomor 1064. Hmm. Nah ini kaum muslimin, anak-anak kami harus disadari. Khawarij ini sangat membahayakan kaum muslimin karena mereka itu justru malah memerangi kaum muslimin. Buktinya Pak, bukti jelas ketika Khawarij ini di zaman Ali bin Abi Thalib. Setelah tidak puas dengan kepemimpinnya Ali bin Abi Thalib, keluar dengan pasukannya 3000 orang. Melewati seorang sahabat namanya Khubaib Ibnil Araf. Khubaib ini punya budak atau punya istri maka tak sampai dia bertemu dengan Khubayb ibn al-Aras, sahabat yang mulia, maka mereka menangkap sahabat ini. Lalu dibunuh. Istrinya yang sedang hamil atau budaknya yang sedang hamil dibelah perutnya, keluarkan Hmm. Keluarkan janinnya dan dibunuh. Maka berita ini sampai kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib marah. Benar-benar sudah bikin kekacauan. Para wanita-wanita semuanya takut. Kenapa takut, Pak? Kalau sampai diperlakukan seperti istrinya Hubeb ibn al-Ars. Mencekam maka Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan untuk memerangi siapa ini? Memerangi siapa Pak? Khawarij teroris tadi. Dalam sejarah perjuangan Islam, hampir-hampir pada zamannya Ali bin Abi Thalib tidak pernah terjadi penaklukan. Perluasan wilayah tidak pernah. Disibukkan dengan kelompok apa ini? Kalau zamannya Umar sampai ke Persia sana, Iran, Irak sana, kaum muslimin dakwahnya sampai sana. Zamannya Utsman jauh hampir mendekati daerah Cina sana. Jauh sampai sana. Namun pada zamannya Ali tidak ada lagi apa tadi? Perluasan wilayah, dakwah sampai keluar tidak ada. Sibuk menangani Terornya siapa? Khawarij. Betul kata Nabi, memerangi orang Islam membiarkan penyembah apa? Berhala. Ketika dia setelah selesai membunuh Khobab, Khubeb ibn al-Aras berjalan. Lalu ada kurma yang jatuh dari pohon Ternyata kurmanya milik Yahudi. Maka sebagian mengatakan, kamu harus minta halalnya. Bayangkan. Kalau kurma milik Yahudi minta apa? Halalnya. Harus kamu bayar atau minta halal. Jangan sembarangan. Itu kurmanya orang Yahudi. Tetapi kepada darahnya orang Islam dengan semudah itu ditumpah Siapa ini? Itu nenek moyangnya mereka seperti itu. Maka jangan heran gerakan ISIS. ISIS Daulah Islamiyah fil Irak Syam. Mereka sangat bengis terhadap kaum muslimin. Moncong rudalnya diarahkan ke Ka'bah bukan ke negeri Yahudi bukan mereka mengatakan yang akan saya bunuh pertama kali Syekh Soleh Fauzan katanya mufti Arabi bukan diarahkan ke negeri Yahudi kenapa jawab sendiri ada apa di balik itu memang demikian Khawarij pemikirannya terbalik memerangi umat Islam membiarkan penyembah bawa berhala makanya anak-anak kita harus diselamatkan betul dari pemahaman seperti ini cukup membahayakan dan membuat repot NKRI sampai bikin pasukan densus untuk menangkal para teroris. Iya, orang sedang asik Jumatan meledakan bom. Di mana, Pak? Di masjid. Kira-kira ya di masjid itu orang Islam atau bukan, Pak? Allah musta'an. Akalnya kemana ini orang yang berkata jihad? Jihad atau jahat ini, Pak? Jawab. Orang lagi di pasar, tamrin, tebaki, dodot, dodot, Anak-anak muda. Anak-anak muda. Ada sebagian yang malah orang sini, Pak. Orang Purbalingga. Allah musta'an. Karena memang gerakan mereka kemana-mana. Hati-hati. Bentengi anak-anak kita, lingkungan kita dari pemahaman khawarij ini. Sudah masuk ke mana-mana. Maka sebagai tanggung jawab kita orang tua, takmir-takmir masjid, pemimpin-pemimpin, bertanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan menyelamatkan anak-anak kita negeri ini sebelum banyak korban selamatkan diri kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, jamaah kita. Jangan sampai terbawa pola pikir mereka. Karena gerakan mereka tidak pupus karena sebuah pemikiran. Barakallahu Jam 3.10. Jamnya mati tuh. Nah, jamek mati. Baik, ya? masih ada waktu? Masih ya? Hmm. Kita lanjutkan barakallahu fik bagaimana upaya membentengi mereka yaitu dengan mengenal sifat-sifat mereka yang berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwa mereka itu adalah muncul dari kalangan orang-orang yang muda umurnya dan dangkal otaknya, pemikirannya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 6531 eh, juga Imam Muslim nomor 1066. Beliau bersabda, saya sayakhruju qaumun fi akhir zaman ahdasul asnani sufahaul ahlami yakulun min khairi qaulil bariyah kata beliau saya sayakhruju qaumun akan keluar suatu kaum akan muncul suatu kaum Kaum itu sekelompok orang. Fi akhir zaman di akhir zaman. Di akhir zaman. tayyib Bukan zaman beliau, di akhir nanti, di belakang beliau setelah wafat. Hudasa ahdasul asnan. Ahdasul asnan artinya orang yang muda umurnya. Ahdas asnan, muda umurnya. Umurnya muda-muda. Bukan orang yang sudah sepuh, yang sudah temata cara berpikirnya, agamanya sudah kokoh. Anak-anak muda belia. Yang kedua, sufahaul ahlam bodoh Sufah itu bodoh akalnya dangkal pikirannya dangkal apa pemikirannya beragamanya itu dangkal kata beliau yakulun min khairi qaulil bariyah mengucapkan ucapan sebaik-baik bariyah sebaik-baik ucapan iya ya ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi mereka berslogan dengan slogan yang sangat bagus tadi kata Dzulkhuwaisirah apa Iqdil. berlaku apa Slogannya bagus Pak, berlaku adil. Berlaku adil baik apa jelek? Slogannya bagus. Tetapi yang dimaukan oleh Dul Khuaisirah kalimat ini tidak tepat. Karena ditujukan kepada siapa? Rasul-rasul itu orang yang paling adil ketika berbicara, ketika memberi keputusan berdasarkan wahyu. Tidak ngarang-ngarang sendiri, wahyu. Nah itu paling adil. Waman watamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu sidqan, jujur, benar, wa adla dan adil. Kalau sudah keputusan Allah dan Rasul itu keputusan yang paling adil. Kok dikritik? Wah ini benar-benar e, kalimat yang dimaukan baik tapi maksudnya jelek. Ya apa tidak? Iya. Sama ketika mereka pulang ke Kufah tempat e, kekuasaan tempat tinggalnya Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib sedang khutbah di masjid di kota Kufah Khawarij di luar masjid mengatakan Al-hukmu illa lillah katanya Hei Ali Hukum itu hanya untuk Allah katanya Kata Ali bin Abi Thalib Kalimatu hak yuridu bihil batil Kalimat yang betul tapi yang dimaukan apa? kebatilan. Mereka itu mengucapkan kalimat yang betul tapi yang dimaukan kebatilan-kebatilannya apa? Suruh memerangi terus, perang terus dengan Muawiyah. Gitu. Jadi slogannya nampak indah tapi isinya jelek. Jihad. Jihad mulia apa tidak, Pak? mulia. Darwatus salami puncak ketinggian amalan Islam itu jihad. Tapi jihad yang mereka lakukan apa Pak? Ngebom masjid, ngebom pasar, nembaki polisi, menembaki tentara kaum muslimin. Itu jihad. Jihad nopo senes niku Pak? Nah, Kalimatnya indah Jihad Tapi isinya Menumpahkan darah kaum muslimin Yang ditembak Sertu Hasan Namanya Pak Hasan Sertu Izudin Namanya Izudin Muslim apa kafir ini? Muslim juga Allahumma Rati jihad yang mereka lakukan ialah membunuh kaum kalimat yang indah tapi isinya benar-benar keluar dari keindahan bahasanya ini sifat mereka maka anak-anak saya jangan kemudian terbawa sekedar semangatnya dai ketika ceramah di mimbar berapi-api sampai mimbarnya kebakar karena keluar apinya wah, keluar asapnya kemebul wah. sampai membakar mimbar uh, Ustaz semangat jihad jihad eh, jihad jihad ternyata tadi memerangi kaum hati-hati pemikirannya ini anak-anak muda yang semangat-semangat biasanya mudah terbawa. Anak-anak muda, maka kata Nabi, sufahaul eh, ahdasul asnan, anak-anak muda. Anak-anak muda yang lagi apa namanya? Oh, semangatnya tinggi. Begitu. Sehingga kata Imam Samudra, saya memang demam yang suka yang berbau kematian kata yang sama. Saya memang dulu suka yang berbau apa? Kematian. Akhirnya mati. Nah bom sendiri. Jadi anak-anak Buddha seperti itu. Seneng yang berbau apa? Kematian. Balapan motor. Wong tua pacar nombak. waduh jalannya kayak gini. Anak-anak no. Naik motor pak. Balapan trek-trekan pak. Naik gunung. Wah. Taruhannya apa Pak? Nyawa. Siapa yang main? Anak muda. Memang anak muda seperti itu. Suka yang berbau kematian. <laughs> Kalau teroris tapi ya. kalau ahli sunnah ya enggak. Anak muda itu semangat beribadah, ya. Semangat belajar, semangat ke masjid, semangat biru luar walidain, Jangan yang berbau kematian. Itu berbau teroris nanti. Ya. Jangan. Seperti Imam Samudra, saya memang suka yang berbau apa? Kematian kata Samudra. Kita harus sunnah mencintai kebaikan. Kalau seandainya ke masjid tiba-tiba ketabrak motor mati, fisabilillah. Tapi jangan ngujak ketabrak motor, namanya bunuh diri namanya. Allah. Adapun bom bunuh diri memang sengaja bunuh diri. Nauzubillah. Ya anak muda. Dangkal apa tadi? Pemikirannya, akalnya. Di zaman sahabat ada seorang wanita datang menemui Aisyah. Wahai Aisyah, kena, apakah kami wanita disuruh mengkodoh sholat? Karena kami wanita kadang haid. Apakah kami mengkodoh solat? Maka Aisyah bertanya, Aharuriyatun anti Apakah kamu wanita yang mengikuti pemahaman khawarij? Karena khawarij punya pemahaman wanita yang haid tetap wajib sholat. Kalau tidak sholat kan tidak berhukum dengan hukum Allah, ya apa tidak? Tidak berhukum Allah kan berarti apa? Kafir. Makanya tetap sholat. Siapa pemikirannya ini? Khawarij. Dangkal otaknya. Makanya Aisyah tanya, apa kamu pengikut Khawarij ya? <laughs> Wanita Khawarij kamu ya? Cuma sekedar tanya, bahwa betul terbawa pemikiran maka Aisyah istri Nabi menerangkan kunna nu'maru biqada'i saum wala nu'maru biqada'i salat. Kami para sahabat, istri-istri sahabat, istri-istri Nabi di zaman Nabi kami hanya diperintahkan mengkodok puasa